Di antaranya seorang yang menggali sumur di dekat sumur tetangganya. Fayadhab ma'uha Maka hilanglah air dari sumur saudaranya Fainaha tutammu fi zahiri madhabi Malik wa Ahmad Maka sumur yang begini Yang merusak sumur orang lain ini Tutammu Ditimbun kembali Ini di, hilangkan kembali, tutup kembali Demikian madhabi Malik wa Ahmad Wa kharaja Abu Dawud في المراسيل من حديث أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضار في الحفر Ada hadis khusus dalam masalah sumur, la tudarru fil hafri. Jangan membuat madarat pada orang lain dalam menggali sumur. Wadhalika an yahfir ar rajul ila janbir rajul fayadhhab bima'ihi. Yaitu seseorang yang menggali sumur di samping sumur saudaranya, fayadhab ma'uha, maka hilang airnya. Wa minha, contoh lainnya. Ayyuhadid fi mulkihi ma yadurru bimilki jari. Atau ayyuhadid. Fi milkihi ma yadurru bimilki jari min hazzin au daqqin wa nahwihima. Yuhdith itu mengadakan sesuatu. Membangunlah ya. Ayuhdith fi mulkihi, dia melakukan sesuatu di rumahnya, di miliknya. Tetapi mayadurru bimilki jari, tetapi mengganggu, merusak, membuat madarat pada tetangganya. Min hazin, kegoncangan misalnya. Audakin, atau suara pukulan, dak, dak, dak hal seperti suara mesin gitu. Fainahu yumna minhu fi zahiri madhabi Malik. Yang demikian menurut madhab Malik dilarang. Demikian pula Imam Ahmad. Wa huwa ahadul wujul syafi'iyah. Dan ini salah satu wujul syafi'iyah. Dalil mereka kaidah hadis yang ada pada kita ini. La dharar wa la zarar. Jangan membuat mawarat pada orang lain kalau mau berbuat sesuatu, membangun sesuatu, silahkan. Tetapi paling tidak memakai yang silent, jangan yang terbuka kenal potnya. Kemudian suaranya, naudzubillah, tidak bisa tidur bayinya, anaknya ila akhirnya. Wa kadza idza kana yadurru bis sukkar kama lahu raihatun khabithatun. Tidak boleh pula mengadakan sesuatu yang membuat mabarat tetangganya atau penduduk sekitarnya dengan baunya. Masya Allah. Agama sudah mengatur sampai ke sini. Yani kamalahu raihatun khabita Seperti sesuatu yang memiliki bau yang busuk. Wanahu dhalik. Atau sejenis itu. Apa biasanya bau busuk? Pabrik terasi. Di tengah kampung. Iya. Atau kandang ayam. Itu di Peternakan tentunya ya, bukan pribadi. Itu memang dilarang juga oleh pemerintah. Hmm. Tidak boleh di perkampungan. Enam. qala wa minha an yakuna lahu mulkun fi ardi ghairihi. Wa yatadarrar sahibul ard bidukulihi ila ardi Contoh lainnya, an yakuna lahu mulkun fi ardi ghairihi atau dia memiliki sesuatu tetapi melewati tanah orang lain. Wa yatadarrar sahibul ardi bidukulihi ila ardi. Maka mendapat madarat pemilik tanah tadi dengan masuknya orang tadi ke tanahnya. Fainahu yujbar ala izalatihi. Maka dipaksa dia untuk menghentikannya lian dafi'a bihi dararud agar terhindar dengannya madarat dari orang yang masuk tadi. Wa kharraja Abu Dawud fi sunanih dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Abi Ja'far Muhammad bin Ali annahu haddatsa an Samurah bin Jundub annahu kanat lahu adudun min nakhlin fi ha'itin fi ha'iti rajulin min al-ansar contohnya adalah bahwa diriwayatkan dari Abu Dawud dalam sunannya dengan sanadnya sampai pada Samurah ini Jundub bahwa dia memiliki sebatang pohon korma di bar perbatasan tembok seseorang dari kalangan Ansar. Wa ma'ar rajuli ahluhu dan bersama orang tadi ada keluarganya. Fakana Samurah yadkhul ila nakhlihi maka dia sering masuk ke kormanya tadi atau ke pohon kormanya. Fayata'adda bihi. Maka pemilik tanah merasa terganggu. Wayashikku alaih. Dan membuat susah mereka. Karena mereka punya keluarga. Harus sembunyikan istrinya. Anak perempuannya. Fatalaba ilaihi an yunaqilahu. Maka dia minta kormanya suruh dipindah. Fa'aba. Dia menolak. Fa'atan nabiya Kemudian datang kepada Nabi SAW melaporkan. Pada kalau lahu. Maka disebutkan yang demikian kepada Nabi. Fatalaba ilaihi Nabi SAW an yabi'ahu. Maka Nabi memberikan solusi lain. Kalau enggak mau dipindahkan, jual kepada tetangganya. Karena pohonnya masuk ke tanah tetangga. Kalau an yabi'ahu. Fa'aba. Dia juga menolak, iya. nggak mau dijual. Fatalaba ilaihi an yunaqilahu. Kalau gitu, pindahkan. Fa'aba juga menolak. Qala fahabuhu lahu walaka kada wa kada. Kalau gitu kasihkan pada dia. Dijual nggak mau, dipindah mau. Hadiahkan, hibah. Bagimu kada wa kada. Kamu akan dapatkan ini dan itu dari pahala. Amran raghaba Perkara yang dianjurkan oleh Nabi yang diterhib oleh beliau. Fa'aba Fakala anta mudar. Kalau gitu, engkau mudar. Engkau mau bikin mudar. Fakala misal, Nabi SAW mil ansar, idhab fakla anaklahu. Pergi. Kamu cabut itu pohon kurma. Putusan terakhir dari Nabi SAW, kalau ini nggak mau, ini nggak mau, berarti engkau mau bikin mudar orang lain. Wahai tuan rumah, pemilik tanah, cabut itu pohon. Itu kan pohon anda, anda yang cabut. Dijual nggak mau. Suruh berikan nggak mau. Pindah juga nggak mau. Ya sudah. Cabut. وقد روي عن أبي جعفر مرسلا قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك kaidahnya semua yang semirip dengan ini padanya ada doror pada orang lain maka yumna dilarang fa'in ajaba wa illa ajbarahu sultan kalau mau alhamdulillah kalau nggak mau dipaksa oleh penguasa dipaksa oleh penguasa wala yadurru bi akhihi fi dalik dan tidak membuat madarat pada orang tadi karena orang tadi tidak mau mengindahkan aturan fihi mirfaqun lahu. Wa kharaja Abu Bakar Al-Khallal min riwayat Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Abdullah ibn Salih ibn Qais an abihi anna rajulan minal ansari kanat fi ahaitihi nakhlatun lirajul. Disebutkan oleh Abu Bakar Al-Khallal dalam riwayat Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Abdullah bin Salid Ibn Qais dari ayahnya bahwa seseorang dari kalangan Ansar dia memiliki kebun ya, haid itu memang maknanya benteng tetapi maksudnya adalah kebun yang ditutup dengan batas-batas tetapi di dalamnya ada nakhlatun rajulin. ada korma punya si fulan fakana sahibun nakhlah la yurimuha ghadwatan wa ashiyatan Fashaqqa dhalika ala sahibil haid. Fakana sahibun nakhlah sedangkan pemilik nakhlah, pemilik pohon tadi la yurimuha odwatan wa asiyah, tidak mengambilnya pagi-pagi atau sore hari. Fashaqqa dhalika ala sahibil haid. Maka ini menyusahkan atas pemilik kebun. Fa'atan Nabi SAW maka beliau mendatangi Nabi SAW. Fadakara dalika lahu. Kemudian menceritakan kejadiannya. Faqala Nabi SAW li sahibin nakhla. Maka Nabi berkata kepada pemilik kebun. Khud minhu nakhlatan mimma yalil ha'id. Makana nakhlatika. Qala la wallahi. Qala fakhud minni sintaini. Qala la wallahi. Qala fahabha ilaihi. Fahabha li. Qala la wallahi. Qala faraddada alaihi Rasulullah SAW fa'aba fa'amara Nabi SAW an yu'tiyahu nakhlatan makana nakhlatin Disuruh seperti tadi untuk mengambilnya dari luar pagar yang bisa diambil olehmu saja. Yang masuk nggak usah. Dia nggak mau. Maunya masuk, ambil. Qala la wallahi tidak demi Allah. Kalau gitu ambil dariku fintain. Jadi ditukar dengan dua. Qala la wallahi tidak mau. Qala faham hali. Kalau gitu hadiahkan untukku. Qala la wallahi tidak demi Allah. Faraddada alaihi Rasulullah SAW mengulang-ulangi tawaran-tawaran tadi menolak. Maka Nabi pun memutuskan. Berikan naklah kepadanya. Kemudian yang itu punya kamu. Jadi nak pakaian di luar, nih punya kamu, yang ini punya dia. Supaya tidak lagi masuk-masuk ke tanahnya. Jadi ditukar, diganti paksa, diganti paksa. Kalau tadi malah suruh cabut. Sekarang riwayat yang kedua ditukar. Ini naklah punya kamu dan punya kamu yang itu. Ditukar dengan miliknya dia yang ada di luar pagar atau di luar batas. Barakallahu fikum. Wa kharraja Abu Dawud. Abu Dawud juga mengeluarkan dalam marasil riwayat-riwayat yang mursal. Dari riwayat Ibn Ishaq dari Muhammad Ibn Yahya Ibn Hibban an ammihi Wasi' Ibn Hibban. Tentunya marasil dari jenis hadis yang baik. Tetapi kama kulna, bagaimana pernah kita katakan, bahwa ini hanya contoh-contoh dalil kaidahnya pada hadis yang sahih. La darara wa la dirara. Qala kana li Abi Lubabah adqun fi haiti rajulin fakallamahu. Bahwasanya bagi Abi Lubabah ada pohon di kebunnya orang lain. Fakallamahu, kemudian dia ngajak bicara. Innaka tata' haiti ila adiqik. Engkau menginjak tanahku untuk ke pohonmu. Fa'ana kami mislahu fiha itu Gimana? Kalau aku berikan untukmu sejenis ini juga, tapi di kebun. Wa akhrijhu anni. Atau keluarkan itu dari sini. Fa'aba alaih. Dia nggak mau. Maka orang tadi lapor pada Nabi SAW. Fakallam nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala ya Aba Lubaba. Qud mitla adqika. Ambillah yang sejenis dengan pohonmu tadi. Fahuzha ila malik, gabungkan kepada hartamu. Wakfuf an sahibik, maka kamu berhenti dari mengganggu saudaramu apa yang dia tidak sukai. Fakala ma ana bifa'il. Aku tidak akan melakukannya. Fakala idhab fakhruj lahu aw lahu mithla adqihi ila haitihi thumma drib fawqa dhalika bijidarin. فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا ضِرَارَ Kata Nabi, pergilah kau pemilik tanah, keluarkan untuknya pohon sejenis dia, sejenis yang dia punya, taruh di haidnya dia. Habis itu tutup rumahmu, nggak boleh dia masuk abadan. Wadrib fawqa dzalika bijidar, tutup dengan tembok. فَإِنَّهُ la darar fil islami wa la dirar. Tidak ada darar, tidak ada dirar. Kata-kata terakhir ini lafaznya sama dengan yang sahih. Tidak ada barat, tidak ada jarak. tidak rugi dan tidak merugikan orang lain. Fafi hadal hadithi walladhi qablahu ijbaruhu. Dalam hadis ini dan hadis yang sebelumnya ada ijbar pemaksaan tetapi oleh penguasa. Maka paling tidak kalau tidak bisa dengan kekeluargaan, gimana kalau begini saja, gimana kalau begitu saja sampai mentok, ya sudah laporkan pada yang berwajib. Kalau memang itu benar-benar mabarat terbukti, maka niscaya akan yujbar bihi, akan dipaksa untuk dihentikan dorornya, mabaratnya. Fa fi hadis hadits walladhi qablahu ijbarun. Dipaksa apa? Dipaksa alal muawabah, Dipaksa untuk diganti, ditukar. Aitu kana ala syarikihi au jarihi dararun fi tarkihi. Muawawah atas sekutunya atau tetangganya tadi yang doror kalau tidak eh, kalau dibiarkan harus ditukar. Wa hadha mithlu ijabi syuf'ah li daf'i darar asy-syarik at-tari'. Dan ini sama dengan kewajiban syuf'ah untuk menolak madarat dari sekutunya yang tarik Tarik itu sesuatu yang tidak sengaja, sesuatu yang datang dengan qadarullah wa masya'a fa'al, dengan kebetulan Allah takdirkan. Maka wajib syufa'ah, wajib syufa'ah. Apa contohnya? Misalnya kamu berbuat sesuatu, ternyata itu merugikan orang lain. Maka wajib syufa'ah, karena ini usaha. Ya sudah, kalau kita gitu saya minta bagiannya, saya ikut rugi, maka wajib syufa'ah. Ini juga sama. Wajib ditukar tadi karena memang madarat pada orang lain. Sama dengan usaha yang ternyata merugikan orang lain, maka orang lain harus dimasukkan ke dalam sekutu dalam syufa'ah. Itu ijabus syufa'ah lidaf dararis syarik at-tari. Sekutu yang tarik adalah sekutu yang masuk dengan kebetulan. Bismillah. Qala Fafil hadis wa yustadallu bidzalik aidan ala wujubil amarah ala syarik al-mumtani' Berdalil dengan ini juga dengan hadis yang sama la darar wa la darar ala wujubil amarah wajibnya al-amarah ala syarik memberikan bantuan untuk membangun bersama terhadap sekutu yang tidak mau minal amarah yang tidak mau ikut untuk membangun bersama. Wala ijabil bay' dan juga wajibnya jual beli idza ta'addaratil qismah. Jika tidak bisa dibagi, itu sama hukumnya. Wajibnya membeli jika tidak bisa dibagi. Apa contohnya? Warisan tetapi dalam bentuk yang tidak bisa dibagi. Bagaimana? Yang wajib dijual. Maksudnya bukan wajib jual begitu. Yang punya andil harus dia salah satunya kalah. Gitu. Hak saya saya jual, sini uangnya. Sebab kalau dibagi tiga rusak nggak ada nilainya. Mobil mewah, nah, dipotong dua, gergaji kamu kalau saya separuh, percuma, ya, nggak bisa dipakai. Tapi saya punya hak di itu, ya sudah gini aja saya bayar kamu. Yang memiliki harta membayar siapa yang tidak punya dengan harga pasar, harga yang wajar. Dan itu disebutkan yajib. Karena tidak mungkin bisa dipotong. Atau dijual dan kemudian dibagi hasilnya. Barakallahu fikum. Itu juga sama. Yang tadi juga sama, cuma amarah saya tidak nggak mendapatkan contohnya. Al-amara ala syarik al muntani min al-amara. Wa ala ijab al-bay' ta'adrat al-qismah. Wajibnya dijual kalau tidak bisa dibagi. وقد ورد من حديث محمد بن أبي بكر عن أبيه مرفوعا لا تعضية لا تعضية في الميراث إلا ما احتمل القسم لا تعضية في الميراث إلا ما احتمل القسم tidak ada ta'diyah يعني potong memotong atau eh, bagi-bagi e, warisan kecuali apa yang memang bisa dibagi. Apa yang bisa dibagi bagi, tapi nggak bisa dibagi ya nggak boleh. Barakallahu lalu La ta'diyata fil miras. nggak boleh merusak atau motong-motong miras kecuali apa yang memang bisa dibagi. Kalau tanah bisa dibagi, silakan. Tetapi kalau rumah dalam keadaan bagus, terus mau dipotong-potong, tidak boleh. Kecuali dalam keadaan memang perkara yang bisa dipotong. Misalnya rumahnya bentuknya, masya Allah bisa disekat-sekat, ya silakan. Demikian pula ah. tadi perkara-perkara yang mahal, tetapi ketika dipotong jadi nggak ada harganya. Itu juga sama. Illa mahtamal al-qasam kecuali yang memang bisa dipotong atau bisa dibagi wa Abu huwa وأبو Amr Ibn Hazm qalahu al حزم Ahmad fal hadithu hina idin mursal hadis tadi sebagaimana kita sebutkan di awal mursal dan mursal min qismi termasuk hadis lemah wa ta'dhiyah hiya al-qismah sedangkan ta'dhiyah memang maknanya potong-potong dibagi al-qismah wa mata ta'azzaratil qismah dan kapan tidak bisa dibagi Likaunil maksumi yatadarar doror qismatihi di mana apa yang dibagi tadi akan doror, akan rusak dengan pembagian. Wa talaba ahadu syarikainil bay' dan salah satu dari pemilik meminta untuk dijual ajbarol akhar. Orang lain harus dipaksa menjual. Ini milik tiga orang. Yang satu menyatakan jual. Saya mau ambil bagian saya. Karena nggak bisa dipotong maka ijbar, dipaksa orang ini harus mau jual. Barakallahu fikum. Wa qismat wa qasamat saman baru kemudian dibagi harganya. Nas alaihi Ahmad wa Abu Ubaid. Disebutkan demikian secara nas oleh Imam Ahmad dan Abu Ubaid wa ghairihima min al a'immah dan lain-lainnya dari para imam-imam. Wa amma tsani, adapun yang kedua wa huwa man'ul jar min al intifa' bi milkihi. Melarang tetangga untuk bisa memanfaatkan miliknya sendiri. Walil istifaq bihi fa in kana dzalika yadurru biman intafa'a bimilkihi falahul mana'. Maka perlu sikap-sikap yang bijak dalam hal ini. Al dari kata rifaq. Fa in kana dzalika yadurru. Kalau memang membuat madarat tetangganya, maka boleh baginya untuk pelarat yadurru biman intafa bimilkihi akan membuat madarat dengan dia mengambil manfaat daripada miliknya sendiri falahul man'u maka dia boleh melarang contohnya kaman lahu jidarun wahin la yahtamil an yutrah alaihi khashabun wa amma illam yadurru bihi yang pertama atau dikatakan kaman lahu jidarun seperti seorang punya dinding wahin tapi dinding yang rapuh. La yahtamil an yutrah alaihi khashab. Enggak bisa diletakkan padanya satu kayu pun. Akan hancur. Qala wa amma in lam yadurra bihi adapun kalau tidak membuat madarat fahal yajib alaihi tamkin maka apakah boleh atasnya untuk memasang di sana Fayuram alaihi mentina, apakah boleh dilarang? Amla. Faman qala fil qasamil awal, gambarannya dulu harus dijelaskan. Bahwasanya pernah ada hadis dan pernah kita baca, jangan larang tetanggamu jika ingin meletakkan kayu di tembokmu. Pernah dengar ya? Hmm. Iya. Itu kalau membuat madarat, lahul mana. Kalau bakal hmm. madarat, ini temboknya tembok yang rapuh. Dikasih kayu satu hancur Ya boleh melarang. Tetapi kalau tidak dalam keadaan dia kokoh, apakah boleh melarang atau tidak boleh? Faman qala fil qismil awal la yamna al malik min at tasarrufi mulkihi. Adapun jika pada jenis yang pertama la yamna al malik min at tasarrufi milkihi, maka tidak dilarang oleh si pemilik untuk melakukan apapun pada miliknya. Wa in adarra bijari. Kalaupun membuat madarat pada tetangganya. Qala huna lil jar al mana' min at-tasarruf fi mulkihi ghairi idnih. Berkata di sini bahwa tetangganya memiliki hak untuk melarang dari perbuatan tersebut pada miliknya tanpa izinnya. Ini kalau tanpa izin boleh melarang, harus dengan izin. Wa man qala hunaka bil mana' barang siapa yang berpendapat di sana dilarang fakhtalafu huna ala qaulain. Mereka berselisih menjadi dua pendapat. Mm-hmm. Pertama al-man'u huna wa huwa qaulu Malik. Boleh melarang dan itu pendapat Imam Malik. Wasani annahu la yajuzul mana. Yang kedua mengatakan tidak boleh melarang. Wa huwa madhabu Ahmad fi sarh al-khashabi ala jidari jari Adapun itu adalah mazhab Imam, Imam Ahmad dalam melemparkan atau memasang kayu di tembok tetangganya. Wa Syafi'i dan disepakati oleh Syafi'i fil qadim wa Ishaq wa Abu Thawr. Ikhwan ibn a'azakumullah, di sini ada istilah para ulama karena hadisnya ada yang terkesan tidak boleh melarang. Tetapi ada hadis yang am tidak boleh membuat madarat. Madarat itu macam-macam. Kalau tadi rapuh dan bakal merusak, itu sepakat para ulama. Ya jelas, harus dilarang. Tapi sekarang kalau kokoh temboknya, bagaimana? Bolehkah dipasang? Jadi dia bangun sesuatu di tangannya sendiri, belikan sendiri, cuma kayunya nempel di temboknya dia. Di sini ada ikhtilaf para ulama. Ada yang saklek dengan pendapat tidak boleh dilarang hadisnya tidak boleh dilarang kalau seseorang meletakkan kayu di tembokmu atau tetangga maksudnya. Sedangkan yang melarang memakai hadis am tadi la darar wa la darar, kami merasa mabarat. Dan yang namanya mabarat fawat, bertingkat-tingkat. Walaupun tembok tidak hancur, tapi saya nggak suka kalau begini, kalau begini, kalau begini. Atau dilubangin tembok saya. Atau rumah saya jadi kotor. Atau, atau, atau itu semua madarat walaupun tingkatnya berbeda dengan yang tadi. Mungkin lebih ringan. Tapi itu juga madarat. Apakah dengan alasan tersebut boleh melarang? Terjadilah perbedaan pendapat tadi dan ternyata disebutkan di sini pendapat Imam Ahmad Qala la yajuzul man'u wa huwa madhabu Ahmad fi tarhil khashab alal jidar kembali pada hukum asalnya jangan dilarang kalau engkau tidak memiliki kerugian apapun artinya apa yang tadi rusak sementara kemudian perbaiki kembali wa syafi'i disepakati juga oleh syafi'i dalam pendapat yang qadim wa ishaq wa abu thawr wa daud al-zahiri wa abdul mundir wa abdul malik ibn habib al-maliki wa hakahu malik an ba'd al madinah dan imam malik membawa pendapat para hakim di madinah wa fi sahihaini dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah dari Nabi SAW qala la yamna'anna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan ala jidari. Dibawakan hadisnya yang sahih dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jangan melarang salah seorang kalian tetangganya kalau dia ingin memasang kayu di temboknya. Kalau Abu Hurairah, "Mali arakum anha mu'ridin?" Kata Abu Hurairah, "Kenapa kalian menolak?" Ini hadis. Aku dengar dari Nabi SAW. Mali arakum anha mu'ridin. Mengapa aku melihat kalian menolak hal ini? Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Demi Allah, aku lemparkan hadis ini di tengah pundak-pundak kalian. Wa qadha Umar ibn al-Khattab ala Muhammad ibn Maslamah an yujriya ma ajarihi fi ardih. Bahkan Umar pernah memutuskan kepada atau atas. Kalau kepada itu membenarkan, kalau atas kami mengalahkan. Ala Muhammad bin Maslamah an yujriya ma ma ajarihi fi ardi. Engkau wahai Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu biarkan dia mengalirkan air di tanahmu. Wa qala la tamurranna bihi walau ala batnik kata Umar bin Khattab lewatkan air itu. Pokoknya harus lewat. Walaupun lewat perut, Ala bakni. Ucapan tegas Umar bin Khattab radhiyallahu taala Misalnya di sini ladang. Buminya begini. Terus ini rumah orang. Rumahnya si fulan. Kemudian di sana ladang lagi. Dia ya, air ini mau dialirkan sana lewat mana? Barakallahu fiikum. Alirkan lewat lada. Kamu nggak boleh ngelarang. Alirkan walaupun lewat perutmu. Ya tentunya akan memilih karena sudah keputusan khalifah akan memilih yang tidak lewat perut kan begitu. Dan juga tidak lewat dalam rumah pasti akan di, silakan buat selokan di situ. Itu maksudnya. Jadi silakan. Yang jelas harus lewat. Dan ini sering terjadi ketika kita bikin kot rumah kita nggak bisa sampai ke buat besar kecuali lewat orang orang, orang lain. Bagaimana? Oh dilarang? Susah. Harus mau tidak mau melewati rumah orang tersebut. Ini yang dimaksud tadi. Maka tidak boleh dilarang. Yang penting urusan semuanya kamu yang punya hajat. Bikin yang bagus, tertutup, jangan sampai terganggu. Apalagi bisa dalam tanah lebih bagus lagi. Tidak terlihat. Al-Muhim itu adalah syurut atau uh, yang disebut dengan al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin tergantung kesepakatan bersama. Jadi supaya tidak rugi bagaimana? Harus lewat di halaman dia. Berarti tidak bisa dilarang karena itu sudah sudah sesuatu yang sulit untuk cari jalan keluarnya. Tinggal yang kedua, bikin supaya pemilik tanah tidak bermadarat. Wa fil ijbar ala dzalika riwayatan. Bagaimana pemaksaan seperti itu? Fil ijbar dalam pemaksaan seperti itu oleh hakim atau oleh penguasa ada riwayatan anil Imam Ahmad, ada dua riwayat. Wa madhabu Abi ada adapun madhab Abi saur al-ijbar ala izza'il ma'i fi ardi jari. Dipaksa untuk dialirkan air tadi melewati tanahnya. Ida ajrahu fi qana fi batinil ard. Jika mengalirkannya di dalam pipa di dalam tanah. Nah, ini saya katakan tadi. Dafil ard. Sehingga orang pemilik tanah nggak merasa rugi apa-apa. Seperti tidak ada apa-apa. Naqalahu an Harb al-Karmani. Demikian dinukil oleh Harb al-Karmani. Rahimahullah. Wa mimma yunha an man'ihi lid-darar man'ul ma'i wal kala. Termasuk yang dilarang. Untuk dilarang. Kalimatnya begitu memang. Yunha an man'ihi. Dilarang untuk melarang. Karena madarat adalah man'ul ma'i wal kala. Melarang air dan melarang eh, rumputan apa namanya? Semak belukar. Wa fi sahihain dalam dua kitab sahih disebutkan dari Abu Hurairah, Ayat Nabi SAW, La tamna'u fadlal ma'i li tamna'u bihil kala. Jangan sekali-kali kalian melarang kelebihan airmu untuk orang lain, karena kalian menghalangi darinya pepohonan. Ini hadith diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Karena al-ma'u jubah air itu milik semua. Kamu dapatkan aliran air Masya Allah untuk sawahmu. Terus, mau dibuang kemana? Apakah air itu akan tampung situ terus? Ya nggak mungkin, pasti akan ada pengeluarannya. Nah, maka kalau ada tetangga mau ikut mengalirkan dari tanahmu, jangan dilarang. Mau oh, air itu datang terus. Demikian pula sumur, kalau ada orang datang ke sumurmu, anu minta air, nggak boleh dengar. Kenapa itu? Air milik ini, milik semuanya. Tetapi kalau orang itu bilang, ambilkan air buat saya, ah, itu yang beda. Ya, boleh. Hmm. Sampai dulu. Maksud saya, lelahnya yang dibayar. Lelahnya yang dibayar. Gambaran sederhananya kan begitu. Ya silahkan ambil. Oh, anak nggak punya ember, anak nggak punya itu. Tapi ini anak sudah ambilkan. Saya sehingga jangan bilang air nggak boleh dijual. Hadisnya sahih. Nah, hadisnya sahih. Maksudnya nggak boleh dijual itu adalah bahwa air itu milik bersama. Kita punya sumur, sumur-sumur tangga kering, sumur rumah masih ada. Tidak boleh melarang orang untuk mengambil dari airmu. Cuma bukan kamu yang ngambilkan. Suruh ambil sendiri mereka. Kalau kamu yang ngambilkan ke rumahnya, boleh kamu ngambil ongkos. Mana? Ongkos saya capek, mbak, Ongkos saya bawanya. Ongkos ininya. Maka itu istilahnya beli air. Padahal sungguhnya beli jasa pengambilan air bersih. Wallahu taala a'lam. Wa fi sunan Abi Dawud, anna rajulan qala ya Nabi Allah, ma syai' alladhi la yahillu man'uhu? Di dalam Sunan Abi Daud ada seseorang yang tanya, "Wahai Nabi Allah, apakah sesuatu yang la yahil man'uhu yang tidak halal untuk melarangnya?" Ini apa sesuatu yang tidak boleh dilarang? Qala al-ma. Air. Tidak boleh dilarang orang mengambil air dari halamanmu, dari sumurmu, atau dari apa kolammu. Ya Nabi Allah, ma syai'in ladzi la yahillu man'uhu? Qala al-milh. Garam. Ini juga sama. Garam itu pada aslinya muncul sendiri di pantai ketika itu sehingga setiap orang silakan ngambil. Laut segitu banyaknya itu garam semua. Nah, kembali pembahasannya seperti tadi. Kalau sudah ada usaha manusia, maka usahanya dihargai tidak mengapa. Itu yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya dulu. Kalau sudah ada usaha manusia, bekerja, membersihkan, menyaring, sampai jadi garam yang bersih, maka itu lain perkara. Qala ma syai'un ladzi la yahillu man'uhu? Apalagi yang tidak boleh dilarang? Qala antab alal khair khairun laka. Kalau engkau melakukan kebaikan, maka itu kebaikan bagimu. Jadi jangan dilarang, silahkan bikin kebaikan. Ada satu lagi, api. Jadi api unggun, ceritanya di hutan lah. Kalau di sini banyak api gampang sekali. Kamu mau nyalakan nggak punya kores, nggak punya ini, nggak punya itu. Nyulut, nggak boleh dilarang. Apa ruginya? Kan ambil kayu, entahnya apinya, ya terus tidak. Itu juga tidak boleh dilarang. Maka disebutkan dalam hadis berikutnya ada api di dalamnya. Fihi Anin anan Nabi SAW qal. Juga Nabi SAW bersabda, "An-naru syuraka'u Ufi an-nasu syuraka' fi salat." Bahwa manusia itu bersama-sama dalam tiga perkara. Al-ma'u wal naru wal kala. Manusia bersama-sama dalam masalah air. Yang kedua, wanar dalam masalah api. Yang ketiga, wal kala semak belukar tadi. Itu tumbuh sendiri, biarkan mereka mengambilnya. Misalnya ada penggembala kambing atau ada orang yang punya sapi kan bisa nyari. Lihat di halaman rumputnya tinggi-tinggi, diambil rumput liar, sudah pernah juga tumbuh lagi. Itu namanya kala atau apa yang diambil oleh mereka dan nggak rugi. Kecuali kalau kamu juga punya sapi. Oh jangan itu buat sapi saya, lain lagi ceritanya. Nah, yang jelas itu adalah bersama-sama. Karena Allah tumbuhkan sendiri dan tidak ada usaha manusia. Wa aktarul ulama ila annahu la yumna fadlul ma'il jari wal nabi' mutlaqan. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh dilarang untuk mengambil kelebihan air yang mengalir atau air yang bersumber secara mutlak. Tidak boleh dilarang. Sawa'un qila innal ma milkun limaliki ardihi amla. Sama saja apakah air itu milik si pemilik tanah ataupun tidak. Wahada qawlu Abi Hanifah wa Syafi'i. Ini adalah ucapan Abu Hanifah wa Syafi'i. Sebelum kita lanjutkan. Kalau mata air tadi yang ada di tanahmu yang nggak boleh dilarang orang mengambilnya, kemudian ada satu orang masang pipa sebesar gini di mata airmu, kemudian turunkan ke bawah ke rumahnya. Terus air itu masuk eh, turun maka tidak lagi tersisa di itu kecuali mengalir dalam pipa tadi langsung Sus, susah mereka mengambil airnya sudah sat kolamnya juga hal ya uhu apakah boleh dilarang eh, boleh boleh Hah? mengapa apa dalilnya merugikan nah merugikan ya, maka dikatakan dengan kalimat fadlul ma kelebihan air Artinya kalau air itu ngepas, ya itu milik pemiliknya dong. Kalau ngepas airnya. Tapi kalau fadlul ma, air itu tumbuh terus atau tidak habis. Sumur juga demikian. Maka silakan Jangan dilarang orang mengambil air padanya. Tetapi kalau yadurru, sampai habis diambil, ya yadurru. Maka itu kenanya la darar wa la darar. Barakallahu fikum. Wa nabi' mutlaqan. Sawan khila innal malik innal malik milkun limalik limalik لمالك أرضه أم لا وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم والمنصوص عن أحمد وجوب بدله مجانا بغير عوض للشرب وسق البهائم وسق الزرع ومذهب أبي حنيفة والشافعي لا يجب بدله للزروع Disebutkan para ulama tadi mengatakan tidak boleh dilarang mutlakan kalau itu memiliki fadl, artinya yang mengalir terus-menerus atau e, eh, mata air yang terus keluar, maka jangan dilarang. Biarkan mereka mengambilnya. Tetapi ada pendapat yang berkata, sama, jangan dilarang, tapi badluhu majanan, dipakainya secara gratis, bukan dijual. Bi ghairi Tidak boleh diambil dari situ kemudian keluar dijual gitu. Nggak boleh. Juga lisyurbi untuk minum wasakil bahaim untuk memberi minum binatang ternak, wasakil zuru atau untuk mengairi kebun. Selain itu nggak boleh. Ada yang batasi seperti itu. Yang awal tadi mutlakan. Madhab Abu Hanifah wa Syafi'i. Adapun madhab Abu Hanifah dan Syafi'i. La yajib badluhu li zuru. Tidak wajib. Untuk kebun. Bisa untuk apa saja. Kita akan lanjutkan insya Allah. Pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. وعنايته وقوته وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا